warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah puji syukur milik Allah pada siang ini kita dipertemukan semoga Allah menjadikan pertemuan ini amal saleh untuk kita semua Ibu, bapak yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan performance fisik yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ada yang tinggi, sedang, pendek, kurus, gemuk. Warna kulitnya ada yang putih, sawo tua, sawo muda, sawo matang, Allah ciptakan berbeda-beda. Bahkan boro-boro antara kita. Anak kita juga kadang berbeda dengan kita. Ibu bapaknya cantik, ganteng, anaknya nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh. Sebaliknya, ibunya butut, bapaknya jelek, tapi anaknya cantik luar biasa. Sampai kalau ketemu di jalan tuh, ini putramu, iya hebat ya putranya mah cantik gitu. Bu kalau orang ngomong gitu berarti ibu tuh nggak cantik. Sebab so, kalau ibu cantik mah bilang gini, aduh kayak ibunya ya gitu. Itu ya budak mana? Tersangka. Nah, gitu. Jadi jadi Bapak Ibu sekalian, Allah telah menciptakan manusia itu dengan performance fisik yang beda-beda. Terus performa intelektual juga beda. Kita punya anak tiga, kadang intelektualnya nggak sama kemampuannya. Anak yang pertama SD cuma 4 tahun, eh 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, kuliah 3 tahun selesai. Anak pertama. Anak kedua SD 7 tahun, SMP 4 tahun, SMA 4 tahun, D3 7 tahun setengah. Padahal itu saya banyak menemukan ibu bapaknya profesor di salah satu universitas bergengsi. Ibunya masih 30 tahun udah doktor. Bapaknya 28 tahun doktor. 40 tahun profesor. Ibunya juga begitu. Uh, ibu bapaknya disegani intelektual ilmuwan ternama. Tapi anaknya ya. Ya tanya kayak tadi. D3-nya saja 7 tahun setengah. Jadi kan ada begitu. Bahkan sopir saya cerita, saya kalau mau turun pagi-pagi saya suka olahraga, turun, saya bilang ke sopir saya, "Pak, sarapan dulu ya." Ya. Nah, kalau saya naik mobil lagi, saya selalu nanya, "Udah sarapan belum?" "Sudah, Pak." Gitu. Satu saat, "Udah sarapan belum?" "Sudah, Pak." Tapi tadi agak jauh ke sebelah sana. Si ibu yang di dekat ini mah nggak pernah atau jualannya teh asal-asalan. Saya bilang, "Kenapa ya?" wah pak hebat katanya tuh si ibu yang jualan di warung itu anaknya tujuh tujuh lima kuliah di ITB dua di Unpad kedokteran so, dahsyat kan jadi katanya dia jualan itu ya itu cuma hobi aja lah gitu oleh anaknya udah dikasih rumah oleh anaknya udah mah jangan jualan apa jawabnya gini kalian jadi dokter kalian jadi insinyur itu ku warung iya. iya jadi dia jualannya gitu kan tapi jualannya gitu ada yang ngutang nggak pernah di tagi bayar syukur nggak bayar sedekah gitu aja ya tapi saya nggak akan kasih tahu di mana mana takut terus anda teh ke sana gitu ya <laughs> ini kan jangan jangan saya nggak akan kasih tahu di mana mananya tapi saya terkagum-kagum pak anaknya tujuh, lima kuliah di ITB, dua di kedokteran, yang satu kedokteran umum, yang satu kedokteran gigi, gitu. Anak kita biar diterima di ITB, ikut bimbel itu, ikut bimbel ini, kursus itu, kursus ini. Benar kesimpulannya tidak keterima. Nah, keterima. Nah, memang Allah tuh luar biasa maha adil ada. Jadi gini maksud saya, Allah telah ciptakan manusia dengan penampilan beda-beda, kemampuan intelektual kita beda-beda. Belum tentu yang ibu bapaknya cerdas, anaknya pasti cerdas, belum tentu. Hadirin yang Allah muliakan. Namun di tengah seluruh perbedaan itu, perbedaan fisik, perbedaan intelektual, perbedaan kemampuan-kemampuan yang lainnya, ketahuilah Allah telah memberikan kepada manusia suatu potensi yang sama, yaitu kuah ruhiyah. Potensi kolbu itu sama. Nah, jadi gini, kalau intelektual beda-beda, performa fisik berbeda-beda, tapi Allah memberikan kekuatan kolbu itu sama. Kullu mauludin ladu alal fitrah. Semuanya itu fitrah, suci. Anak yang lahir dari rahim seorang yang ateis sama aja kualitasnya dengan anak yang lahir dari rahim seorang yang sangat taat beragama. Sama, kualitas spiritualnya. Anak yang lahir dari hasil perzinahan, kualitas kolbunya sama dengan anak yang lahir ya setelah melakukan sholat tahajud suami istri. Akan ada suami istri kalau mau melakukan hubungan intim kita tahajud dulu, berdoa dulu gitu. Lakukan saking ingin punya anak soleh. Tapi ada juga katanya, ya, suami diajak begitu sama istrinya. Apa kata suaminya? Ah, seleranya keburu turun gimana sih kamu gitu terserah lah itu kan setiap orang ada style ya tapi ada saking ingin punya anak soleh dia kalau mau hubungan tuh tahajud dulu wah gitu nah anak yang lahir ya, terbentuk dari tahajud dulu wudhu dulu doa dulu dengan anak yang lahir dari hasil zina saya pikir kalau zina mah nggak ada doa dulu ya hebat juga tuh kalau zina doa dulu mau hubungan intim tapi zina Allahumma jannibna syaitan wa gimana kayak nggak mungkin gitu ya kalau menurut saya sih tapi nggak tahu anda yang punya pengalaman gitu sih saya nggak tahu gitu ya tapi dalam pengamatan saya asa nggak mungkin gitu ya berzina tapi nggak doa dulu eh mas mas jangan lupa doa dulu oh iya Bismillahirrahmanirrahim padahal zina asa nggak mungkin deh Nah, jadi anak yang lahir dari hasil perzinahan dengan anak yang lahir dari suami istri yang soleh kualitas kolbunya sama, nggak ada beda. Rumusnya hanya satu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu maulud itu tidak pernah melihat latar belakang orang tuanya. Setiap anak yang dilahirkan, dilahirkan tidak disebut, dilahirkan dari rahim yang soleh, dari benih yang soleh. Pokoknya setiap anak yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah, suci fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya memang diakui setelah anak itu lahir suci tergantung nanti apakah lingkungannya, pendidikannya, atmosfernya bisa terjaga enggak Bisa tetap begitu enggak Nah jadi itu prinsipnya sama potensinya. Kemudian nanti jadi soleh tidak soleh ditentukan oleh faktor-faktor eksternal gitu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, seluruh ibadah dalam Islam sebenarnya berorientasi untuk maintenance kualitas kalbiyah itu yang dulu kualitas kita itu sama. Jadi kualitas ruhiyah kita kan sama. Nah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu diorientasikan untuk memaintenance, merawat supaya si kualitas kolbu itu tetap prima gitu. Oleh karena itu yang namanya perawatan macam-macam. Ada perawatan harian, ada perawatan mingguan, ada perawatan bulanan, ada perawatan tahunan. Sama kan? Kita punya mobil, ada perawatan harian, cuci lap, itu perawatan harian. Ada perawatan mingguan, lihat akinya, lihat olinya, ya. Kecuali mobil yang modern kan dilihat ada komputernya gitu ya. Gitu. Tapi yang tahun 80-an kan nggak ada, jadi kudu dibuka. Nah gitu. Itu kan mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan gitu. Kolbu kita juga sama. Contoh, sholat. Itu perawatan harian. Kata Nabi, andai di depan rumah kalian ada tempat mandi, dan setiap kalian keluar rumah lalu masuk rumah itu kalian mandi, apa yang akan kalian rasakan? Ya Rasulullah, badan saya segar dan tentu badan saya lebih bersih. Kata Nabi, itulah sholat. Sebenarnya antara satu sholat ke sholat berikut itu kafaratun lima bainahuma. Itu penghapus dosa. Jadi bapak bu kalau kita sholat duhur nih itu penghapus dosa dari subuh ke duhur. Makanya duhur itu empat rakaat karena kan dari subuh ke duhur tuh dosanya banyak biasanya. Tapi aneh dari isya ke subuh, subuh cuma dua rakaat karena peluang lagi tidur tuh dosanya sedikit. paling nonton TV atau tapi emang bagi yang dugem masih gede juga. Ya, tapi ya anggaplah dianggap yang dugemnya dikit gitu. Nah, jadi ya nanti asar empat rakaat nah, karena ini sisa-sisa duhur saja masih belum bersih gitu dibersihkan asar empat rakaat maghrib dibersihkan lagi tapi am katanya kalau mau tidur kan empat rakaat isya iya itu benar-benar bersih bersih diri nah plek tidur ya bangun kan kalau lagi tidur malah peluang dosanya dikit gitu ya maka sholat dua rakaat nah, itu antara satu sholat ke sholat berikut itu kafaroh penghapus itu. Boro-boro sholatnya pak. Wudhunya saja kata Nabi. Apabila seorang hamba berwudu, maka apabila berkumur-kumur, keluarlah dosa kecil dari mulutnya. Jadi jangan dikira kalau kumur itu cuma buang makanan yang ada di mulut kita. Tapi kata Nabi, setiap kamu berkumur-kumur, dosa yang kecil dari mulutmu itu keluar. Kalau kamu membasuh wajah, dosa kecilmu itu keluar dari wajahmu. Kalau kau mengusap kepala, keluarlah dosa-dosa kecil itu dari kepalamu sampai keluar dari telinganya. Tapi tidak dalam bentuk cairan ya. Jadi maksudnya keluar dari telinganya. Kan gitu. Jadi jangan dianggap kalau yang keluar cairan itu keluar dosa, bukan. Itu mah harus konsul ke dokter THT kalau itu ya. Nah, Terus apabila kamu membasuh kaki keluarlah dosa-dosa kecil itu dari kakimu. Jadi saum eh sorry, sholat uh, eh, wudhu saja itu penghapus dosa. Jalan kaki kata Nabi, kamu habis wudhu jalan kaki ke masjid itu juga penghapus dosa. Dan kalau kamu duduk di masjid ketika kamu menunggu sholat selama kamu tidak berbatal, selama kamu punya wudhu, maka kamu dinilai sebagai orang yang sedang sholat. Dan malaikat akan mendoakan kamu, Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, itu tuh baru wudhu, sholat, jalan kaki. Ya, ini merupakan kafaroh. Itu namanya perawatan harian. Terus ada lagi perawatan mingguan, sholat Jumat. Salat sholat Jumat. Makanya kan kalau kita lagi sholat Jumat itu sunnahnya kan sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat. itu namanya sholat intidor. ya. hanya biasanya kita kalau sholat Jumat itu datang lebih awal, cari posisi-posisi yang bisa nyender. Kalau di sini favoritnya ini, ini. Enggak, saya perhatikannya. Jadi gini, ini ini orang kalau pas saya pernah lihat pas datang ke sini ini kosong, tapi yang nyender-nyender udah ada isi. Itu kan tempat favorit. <laughs> jadi ya jadi maksud saya bukan tidak boleh nyener, hanya maksud saya <laughs> oh, bukan tidak boleh nyener, hanya memang itu tempat favorit gitu. <laughs> nah, katanya kata Nabi kan kalau kita sholat Jumat duduk paling depan, kemudian kita sholat tidak berbicara dan kata Nabi kamu tidak pernah memisahkan dua orang. Jadi tidak pernah melangkahi. Yang maksud tidak pernah melangkahi itu artinya usahakan untuk duduk paling depan kalau kita duluan paling depan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kifarat antara satu Jumat ke Jumat yang lain. Ada ibadah bulanan. Ibadah bulanan seperti saum sunnah pada pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Itu bulanan. Ada lagi ibadah tahunan. Seperti saum yang insya Allah kurang lebih 11 atau 12 hari lagi kita akan jalani. Tidak terasa rasanya baru kemarin saya selama Ramadan di sini tiap hari Rabu. Sekarang panitia udah ngontak lagi, Pak Am, biasa hari Rabu pagi ya di Darul Ihsan. Aduh, saya benar ya hidup ini betah ya. Baru rasanya saya baru kemarin loh ngisi ceramah di sini pagi-pagi itu kan di sini hari Rabu suka ada pengajian ya Pak ya sekarang saya udah diminta lagi udah ada suratnya ke saya tuh gitu saya mikir oh iya berarti saya teh betah di dunia dan saya teh banyak kasusah terasa sebentar apalagi anda yang tidak pernah susah oh lebih sebentar lagi gitu ya Nah saudara sekalian itu kan betah gitu tuh nggak kerasa itu itu sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan gitu wah itu Kata Nabi wa Ramadan ila Ramadan dan satu Ramadan ke Ramadan itu kafarah dan ada lagi ibadah yang seumur hidup yaitu haji. Makanya haji itu Nabi mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Ingat loh, tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga, yaitu kemabruran yang dijaga sampai mati. Awas. Kan ada yang mabrurnya dua minggu, ada pulang haji itu mabrur dua minggu ya diajak ya tuh tong tong orang kakar haji gitu jangan jangan jangan nggak usah nggak usah haji nanti udah sebulan dua bulan ya udah tiga bulan mah kembali ke habitat semula nah itu berarti mabrurnya cuma dua bulan yang dimaksud tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga kalau sampai mati kemabruran itu dia jaga Makanya begini Bapak Ibu yang sudah haji, ibadah haji itu berat. Tapi lebih berat lagi menurut saya menjaga kemabruran haji. Oh itu lebih berat karena kita harus pertahankan sampai mati. Kan kalau zaman sekarang mau haji berulang-ulang tuh bukan tidak diboleh. Kasihan banyak orang datang ke saya Pak mau haji aduh bu seatnya udah habis aduh saya teh haji saya dari tahun 97 Dah baru sekarang atau kenapa ama ada rizkinya. Makanya kalau saya sih menyarankan kalau anda punya rizki umroh lah. gitu. Kecuali kalau pembimbing kayak saya tiap tahun kan nggak masalah. Itu kan di dunia itu selalu ada pengecua pengecualian gitu. gitu. Jangan sebelum Anda mengkritik saya kan saya sudah langsung klarifikasi gitu ya. Nah, bilang orang lain hari dia tiap tahun. Ikan membimbing beda tuh ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada rezeki ya, kecuali kalau Anda harus nganter orang tua, gitu ya, atau nganter istri. Misalnya dulu kan istrinya baru satu, sekarang dua, nganter. Nah, itu kan lain lagi, itu ya. Misal atau istri yang dulu meninggal, Anda nikah lagi, kan gitu. Udah laki-laki mah baru tiga bulan istri meninggal, dia sudah nikah lagi. E, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan di sini apa? Itu ibadah haji yang, eh sorry, ibadah yang seumur hidup, gitu. Jadi saudara-saudara ternyata semua itu ada ininya apa? Ada tahapan-tahapannya. Nah, yang akan kita lalui kan itu bulan Ramadan nih. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Di bulan Ramadan itu Nabi meningkatkan sejumlah ibadah. Pertama, Nabi meningkatkan jiwa kedermawanan. Kata para sahabat, Rasul itu orang yang dermawan tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Itu satu. Dua, itu seluruh ibadah sunnah dilakukan. Karena seluruh ibadah sunnah nilainya menjadi wajib. Dan wajib menjadi 70 kali lipat. Nah, sholat sunnah. Jadi yang biasanya nggak pernah rawatif jadi rawatif. Terus yang ketiga, tadabur Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Ya, baca Quran. Gitu. Kan memang Bapak Ibu kalau baca Quran suka ngantuk nggak? Saya baca ya. Saya lagi nulis buku. Jadi saya banyak baca buku-buku tentang jin. Ternyata jin itu paling nggak jin kafir itu dia paling nggak suka kalau kita tuh baca Quran karena dia tuh panas rasanya nggak suka. Oleh karena itu sebelum dalam setan itu masuk lewat kita dengan ngantuk. Saya dulu nggak ngerti kenapa orang kalau baca Quran suka ngantuk, ya gitu. Itu sebabnya teman saya kalau dia nggak bisa tidur dia nggak pernah minum obat Valium karena kalau Valium itu kan dari mulai minum sampai ngantuk itu setengah jam. Kalau Quran itu satu ayat juga nggak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikan kita. Tidur. Seayat. Jadi dia bilang lebih mujarab baca Quran daripada Valium. Dulu saya nggak ngerti. Setelah saya baca literatur nih nanti direncanakan Ramadan ini bukannya harus terbit. Ya. Tapi ya nanti Ramadan juga saya menerbitkan dua buku, satu tafsir kontemporer jilid dua, Yang kedua itu tentang menyingkap bukan apa-apa banyak yang terjerumus dengan materi-materi di televisi itu. Ya. Gitu. lah baca aja bukunya ya. Jadi susah saya berceritanya. Nah, ya. Jadi kalau tafsir kontemporer kan jilid satu itu alhamdulillah masuk kategori buku bestseller udah dicetak lebih dari 35 ribu eksemplar ya kalau di Gramedia itu selalu disimpan di buku bestseller gitu jadi kalau anda belum baca emang agak keterlaluan sih jadi <laughs> masa buku bestseller belum baca benar deh ah, gitu nah nah terus jilid duanya tuh udah banyak yang minta ah, jadi saya kejar alhamdulillah jilid dua sudah masuk setat nanti awal Ramadan keluar saya juga mengejar apa? Wah pak, ini banyak orang yang sesat tuh dengan penayangan-penayangan. Akhirnya saya nulis buku, nggak terlalu tebal sih, sekitar 280 halaman. Saya kan jadi tiap malam saya baca, rap, gitu. saya baru temu. Ternyata jin yang kafir itu paling nggak suka kalau orang yang ada di rumah itu baca. Makanya Pak, kalau Bapak bawa anaknya malas baca Quran di rumah, saya berani jamin di rumah Bapak ada jin kafir. Di kantor juga. Hmm. Kalau gini, أعوذ بالله من صدق الله العظيم Nah, Nabi itu tadarus Al-Quran, harus gitu ya. Ah gitu. Pak, tak ada harus baca. Tapi reading by understanding, baca sambil faham ya. Itu sebabnya kenapa saya berjuang terus menulis tafsir kontemporer itu karena saya prihatin. Banyak orang yang baca Quran tapi tidak mengerti isi Quran. أعوذ بالله من الشيطان ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة صدق الله العظيم Mas, isinya apa? Wallahu a'lam bissawab. Apakah itu mubazir? Tidak. Anda dapat pahala. Setiap huruf itu dapat pahala. Tapi masalahnya kan kita baca Quran bukan sekedar cari pahala. Bagaimana menemukan sebuah pencerahan. Nah itu. Kalau Quran hanya sekedar untuk pahala sih simple. Tapi bagaimana Quran itu menjadi sebuah kitab pencerahan. Itu mah kudu baca tafsir. Silahkan saudara-saudara baca tafsir kontemporer. Yang disusun oleh saudara Aam Amiruddin. Jilid 1 tapi bagi yang sudah punya dan baca selesai itu jilid dua. Kalau baca tafsir itu katanya nggak saya kan diskusi di Taman Ismail Marzuki karena dapat penghargaan kan kita dengan buku tafsir itu. Itu satu-satunya buku tafsir yang ditulis seperti novel. Jadi renyah bahasanya. Kalau Anda baca buku tafsir kan suka berat. Ini enggak renyah saya baca novel aja. Maaf, bukan iklan tapi saya bercerita ya. Jadi saya harus bercerita saudara-saudara. Bagaimana itu Quran ditadaburi gitu loh. Itu maksud saya. Kan kalau bicara tuh kudu ada contoh konkret gitu. Jangan hanya ngomong-ngomong-ngomong ada contoh konkret. Ada contohnya yang itu. Saudara-saudaraku, jadi yang ingin saya katakan, Rasul itu di bulan Ramadan tadabur, tadarus Al-Qur'an. Nah, malaikat Jibril tiap bulan Ramadan turun dan mengajak me, me, menyusun Quran sampai 30 juz seperti ini disistematisasikannya pada bulan Ramadan. Jadi malaikat Jibril membacakan, Rasul mendengarkan, Rasul mengulangi, Jibril mendengarkan, Jibril baca lagi, Rasul menang. Terus saya bolak-balik, bolak-balik. Itu yang kemudian disebut dengan tadarus Quran. Jadi kita pun bisa di bulan Ramadan nanti bawa Quran, lihat terjemahnya, baca Qurannya, terjemahnya, tafsirnya. Nah, targetnya tidak harus 30 juz. Yang penting dari ayat yang kita baca itu ada pencerahan yang bisa kita ambil. Reading by understanding, reading by meaning itu yang paling penting. Gitu. Nah, terus yang tidak boleh dilupakan ketika saum itu katanya kalau taraweh jelas lah ya nggak usah dijelaskan itu udah udah jelas. Ini yang suka dilupakan doa. Nabi itu ketika Ramadan katanya banyak berdoa. Tapi sayang yang seringkali disosialisasikan oleh para ustadz ketika bulan Ramadan itu begini, saudara-saudara, Ramadan itu tidur pun ibadah itu. Gitu. Padahal sebenarnya tidur mah nggak usah dijelaskan juga ada pada tidur. Iya, nggak usah dijelaskan juga pasti tidur. Padahal ada yang suka dilupakan. Doa pada saat puasa itu, Pak. Mustajab kata Nabi salah satu la turaddu da'watuhum. Ada tiga kelompok manusia yang doanya terkabulkan. Satu, dakwatul walidain, doa orang tua. Tapi ingat Pak, kalau kita berdoa untuk anak, belum tentu kita menyaksikan doa kita. Ada orang yang datang ke saya, "Am, saya ketika orang tua masih hidup sering menyakitkan hati orang tua." Sekarang saya nggak bisa minta maaf, saya nggak bisa berbuat baik. Orang tua saya sudah meninggal. Saya yakin orang itu soleh, mungkin karena doa orang tuanya. Jadi gini, kalau kita satu saat diuji oleh anak yang tidak soleh, yang penting kita doakan, doakan. Walaupun kok kayaknya doa saya nggak ada pengaruhnya ya, anak saya kok gitu aja. Jangan putus asa. Siapa tahu setelah bapak meninggal, ibu meninggal, anak kita tuh soleh. Ada nggak menurut anda yang begitu bahwa Eh, baru insaf setelah orang tuanya meninggal. Anda enggak? Ada jangan-jangan di sini juga ada yang hadir bahwa dulu ketika orang tuanya masih hidup, uh, uh ya, disuruh sholat ngelawan, nah gitu ya. Kok orang tua tuh membantah segala macam. Sekarang soleh itu. Dulu lihat masa lalu. Insaf tuh kan dua tahun terakhir ini aja sebenarnya. Gak masalah. Jangan-jangan kita soleh seperti ini tuh apa? Doa orang tua, Pak. Kita nggak tahu tuh. Bapak ibu bisa duduk di sini dengerin ceramah kan itu bagian dari kesolehan. Jangan-jangan dulu bapaknya malas yang gini-gini. Tapi karena doa orang tua yang begitu kuat dan orang tua kita tidak menyaksikan kalau kita jadi rajin ngaji, rajin tahajud, rajin ibadah. Belum tentu orang tua kita tahu. Nah kita pun begitu. Yang penting mendoakan anak. Walaupun belum tentu hasilnya terlihat. Dakwatul Walidah Yang kedua dakwatul mazlum. Doa yang mustajab itu doa yang dizolimi. Misalnya ibu-ibu ada yang dizalimi oleh suaminya nggak dikasih nafkah lahir nggak dikasih nafkah batin salah sedikit tampiling ibu teh salah sedikit cekek bahkan leher ibu teh biru biru kalau leher teman ibu mah merah ibu mah biru tok gitu kan terus suami itu kalau ngomongnya ush nyelekitnya memang singkat otak tuh disimpan di mana? Lutut apa di mana? Wih, oh, itu ke istri ada loh Pak yang bapak tuh orang-orang soleh nggak begitu, tapi ada yang begitu, gitu. Gitu. Istrinya berdandan dikit apa itu? Jika nubelo, Dikit tuh, wah pokoknya nyelekitan. Bu, kalau ibu termasuk wanita yang dizolimi, doakan agar suami itu soleh. Doanya mustajab. Dan kalau di sini ada ibu-ibu yang dizolimi, bilang ke saya, saya mau titip doa. Gitu ya. <laughs> saya dalam ceramah saya bilang, bu, kalau ada di antara ibu-ibu ada yang dizolimi, bilang sama saya. Itu. Habis ceramah, Pak saya termasuk yang dizolimi. Dia pikir saya mau ngasih solusi. Oh iya bu, oh iya betul bu dizolimi, iya. Tolong titip doa ya bu, gitu. Kenapa gitu? Mohon kan ibu lagi dizolimi, jadi mungkin mustajab. Saya terlilit hutang bu. <laughs> itu. Jadi ibu bapak yang Allah muliakan, ini doa yang dikabulkan itu orang yang puasa, orang eh, sorry, orang yang dizolimi, kedua orang tua, dan yang ketiga nih, ini yang suka dilupakan. Dak so ini hatta yuftira. Doanya orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka. Makanya kalau lagi puasa tuh ah, doa tuh kudu. Makanya ayat tentang doa turunnya ketika Allah berfirman tentang puasa. Coba aja lihat di Quran. Ayat tentang puasa Al-Baqarah berapa? 183 184 185 186 ayat tentang doa 187 ayat tentang puasa ayat 188 puasa juga. Tuh, ayat doa itu disisipkan ketika Allah berfirman tentang puasa. Coba ibu bapak lihat. Ya ayuhalladzina amanu kutiba usiyam. kan 183. Wa in kuntum mardu aw ala safarin ayat 184. Ya. Ayat 185-nya masih tentang puasa. Ayat 186 Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat, aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang meminta kepadaku kalau dia mau minta. Jadi ayat tentang doa diturunkan ketika berbicara tentang puasa. Itu pentingnya doa. Tapi ingat, saya ingin memberikan satu catatan. Kalau berdoa itu harus mengikuti adab-adabnya, sopan santunnya. Satu, doa itu harus rendah hati. Rendah hati dengan suara lembut. Nggak boleh doa itu masuk ke dalam retorika. Ini saya lagi ceramah pakai retorika. Kadang saya naik, kadang saya turun, kadang saya datar. Sebab kalau ceramah tidak pakai retorika gimana? Hadirin yang dimuliakan Allah. Siang ini kita kumpul seperti biasa hari Kamis untuk mendengarkan ceramah. Adapun ceramah yang akan saya bahas adalah aduh, nggak ada naik turun. Pasti Anda tuh mula-mula melotot, lama-lama gini. Gitu. Jadi kalau ceramah itu naik turun naik turun itu ceramah, doa nggak boleh. Tidak boleh saya bernabi, saudara-saudara itu ceramah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teh nggak boleh, Pak. Kok doa masuk ke retorika sih? Sampai berkok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum. Sekian. Itu jangan. Karena Allah berfirman, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kamu kepada Allah tadarru, rendah hati, wa khufya, suara lembut. Bahkan kata Imam Ghazali kalau kita lagi ceramah nih, saya bicara volume 7, volume 8, begitu tutup dengan doa rendah. Hadirin, mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina ah, datar gitu. Jangan lupa berdoa masuk ke retori, retorika. Rabbana atina fil dunya wa fil akhirati wa qina azaban Amin ya rabbal Assalamualaikum. Gitu. Itu teh tidak tepat. Dua, doa itu harus optimis. Ya, optimis. Udah am doanya? Udah. Dikabul enggak? Teh ini juga nama hantu beda. Semua alih teh eh, beda. Di lingkungan sogu dia kayaknya enggak. Eh. Kau rasa eh beda eh. Nah, anda berdoa Anda sendiri nggak yakin gimana sih? Kudu yakin kalau berdoa. Udah doanya, udah dikabul nggak? Insya Allah Allah akan memberikan jaminan semua doa kita dikabulkan asal sungguh-sungguh. Jadi kumaha? Insya Allah, Insya Allah. Itu pedoman. Tiga doa itu harus pakai asmaul husna. Kita kan kalau berdoa suka ujuk-ujuk Rabbana atina fid dunya. Pakai Asmaul Husna. Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya Asmaul Husna, barengi dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghafurur Rahim. Terserah Asmaul Husnanya mau apa saja. Syukur-syukur kalau kita ngerti ada korelasi. Kalau Anda mau minta rizki, doanya eh, Asmaul Husnanya apa? Ya Razzaq. Kalau mau minta ampun, ya gofur atau ya gofar kalau mau minta uh, jodoh tuh saya pernah nanya kalau minta jodoh ya jodoh nggak mungkin ya jodoh itu tak iya. bu jodoh itu rizki makanya sebutut apapun istri bapak itu adalah rizki bapak bu sebutut apapun suami ibu itu adalah rizki ibu bapak nggak boleh lah ngomong sama temen gini gimana istrimu dulu istriku bodinya bagus sekarang udah nggak jelas tuh disebut segitiga bukan segi ya udah aku potret aku masukin ke komputer enter langsung keluar abstrak abstrak abstrak jadi istriku mah abstrak nih Pak, Bapak nggak boleh ngomong gitu. Seabstrak-abstraknya dia adalah istri Bapak dan rizki Bapak. Gitu. Ibu juga sama ngomong, nggak tahu ya hari suami orang lain mah meni dada sama perutnya rata kayak Elmen. Usia 40 tahun. Suami aku mah udah nggak jelas ya. Kalau tidur tuh susah aku bedain apa pantat, apa perut. Eh, Bulat nanti sama. Ya udah aku potret terus aku masukin ke komputer ya kan. Begitu enter teh langsung keluar error error error gitu. Bu, nggak boleh ngomong gitu. Sebutut-bututnya dia adalah rizki ibu. Makanya kalau minta eh, minta jodoh itu ya rozak wahai pemberi rizki. Oh, saya lihat yang belum nikah langsung nyatet ya rozak. <laughs> langsung ngapalin ya kan gitu. Pas keluar teh Aam tadi ceramahnya apa? Ya rozak karena itu yang paling melekat. Pak Bu, silakan kalau berdoa tuh pakai asmaul husna apa saja silakan. Terus yang keempat, kalau berdoa itu sebaiknya rinci. betul. Coba cari di Quran mana doa yang tidak rinci. Rinci, Pak. Kayaknya Bapak Ibu harus baca buku doa orang-orang sukses. Itu ditulis oleh saudara Amamirudin juga. Itu di Gramed masuk ke buku bestseller juga itu. Ya. Nah, iya, ya, bestseller. Ya. Kalau nggak salah di Telkom di Free Tiga mah itu teh dibeli oleh manajemen dibagikan pada karyawan. Nggak tahu kalau di sini. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Eh ini mah laporan itu eh orang penerbitan. Orang penerbitan bilang Pak itu di Free 3 katanya beli banyak sekali. Kenapa? Dibagikan katanya ke karyawannya. Nggak tahu kalau Japati saya juga nggak tahu ya. Nah Bapak Ibu sekalian itu coba baca buku itu Ya, itu juga sama, renyah bukunya. Renyah. Nah, saudara-saudara sekalian, seluruh doa di Quran itu detil. Makanya kalau kita mau pakai mau berdoa juga silahkan detil. Misalnya gini, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghaffar, Ya Allah. Berikan kepada anak-anakku anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang hatinya selalu terbuka dengan nasihat. Ya Allah berikan kepada anak-anakku harta yang luas, harta yang halal, harta yang mudah. Berikan kepada anak-anakku jodoh yang soleh. Bu, Pak, doakan jodohnya juga karena kita belum tentu bisa menyaksikan anak kita menikah. Anak saya ada yang TK, saya sudah doa, ya Allah, berikan kepada anakku jodoh yang soleh. Kenapa anak TK dimintakan jodoh? Sebab saya belum tahu apakah saya bisa menyaksikan pernikahan dia. Saya tidak tahu. Doa nah, itu doa tuh detil gitu. Doa tuh nggak bagus kalau terlalu singkat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Engkau maha tahu apa yang saya inginkan. Amin ya robbal alamin. Doa untuk ponok-ponok tinggi. Ya Allah, Engkau Maha Tahu apa yang saya inginkan. Sekian saja ya Allah. Amin. Pas di Arafah, orang lain mah masih berdoa, dia mah udah cicing. Eh, kamu nggak ngedoa di Arafah? Udah, kok cepet banget? Dengar, semua udah tercakup. Ternyata doanya gitu. Ya Allah, Engkau Maha Tahu apa yang saya inginkan. Amin ya. Allah. Jadi sebaiknya doa itu detail. Terus sebaiknya doa itu menggunakan bahasa yang kita pahami. Doa yang saya bilang tadi itu doa orang-orang sukses. Nah itu udah hampir mau 40 ribu tuh di cetaknya. Itu dua tahun lalu saya prihatin di Arafah. Ada seorang ibu berdoa 300 halaman sampai bibirnya agak doer saya lihat. Rabbana Allahumma Rabbana Amin ya Rabbal Alamin tutup. minum. Allah. Bu, ibu tadi berdoa apa? Nggak tahu dah kata Pak Ustad itu baca. Ya isinya apa? Luka, walau alam dah itu teh katanya doa arafah. Saya mas sedih pak. Orang tiga jam itu baca buku doa dia nggak ngerti apa yang dia baca. So what gitu loh yang dia baca tuh. Bener nggak? Akhirnya begitu saya pulang ke Mekah, buka laptop, terret, Alhamdulillah, jadi buku. Pulang ke sini diterbitkan. Tahun berikutnya, duh ini yang bikin saya senang. Habis saya lagi wukuf di Eropa, saya ke toilet, wudhu. Begitu keluar dari toilet, jalan, ada seorang ibu. Dek, dek, dek, ini buku ini bagus sekali kalau dibaca di Arafah katanya. Fotokopian. Pas saya lihat kaget juga sama Amiruddin. Waduh. Bener. Tapi benar loh subhanallah saya. Wah bener. Dia nggak tahu aku teh penulisnya. Nggak tahu. Am Amiruddin teh nu mana merendaki. Dek, dek, gitu kan. Saya juga budak merendahnya ada. Oke. ini di fotokopi. Ku dia teh orang Jakarta, Pak. Bu, dibagikan di di tenda-tenda wah gitu kan ini doa di Arafah bagus sekali dibaca bukan kan dua tahun lalu saya prihatin saya nulis kan udah gitu tahun berikutnya itu buku saya itu difotokopi pak bagi saya nggak masalah masalah uh, apa masalah hak cipta itu belakangan lah karena itu kan di Arafah ya belakangan bagi saya namun di PT ini Telkom baru aku saya perdi sepersoalkan. Misalnya ya kebijakan manajemen tong beli kenapa tokopi ya beda lagi itu urusannya beda itu. Kalau di Eropa lain lagi ya Eropa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan apa? Itu ya saya yang saya ceritakan itu ada di situ semuanya ya bahwa doa itu sebaiknya menggunakan bahasa yang kita pahami. Begini, kalau sholat kudu pakai bahasa Arab, sholat. Nggak boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Ruku saja beda doanya dengan sujud. Ketika Anda ruku, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ditentukan. Nggak boleh ketika sujud. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Nggak boleh. Harus seperti yang dicontohkan Nabi. Dan tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Dan nggak enak atau sudah sholat pakai bahasa Indonesia. Allah maha besar. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi Paling enak ketika salam. Keselamatan untuk saudara-saudara. Keselamatan untuk saudara-saudara. Yang paling enak kalau pakai bahasa Sunda. Allah no maha agung. Begitu salam. Sing salamat marane. Sing salamat marane. Asa. <laughs> Gimana juga hore itu saudara-saudara. salatin Masa sing salamat marane. Sing salamat marane. Udahlah, kalau sholat itu harus pakai bahasa Arab. Tapi doa di luar sholat silahkan menggunakan bahasa yang kita pahami. Anda orang Sunda silahkan pakai bahasa Sunda. Anda orang Jawa silahkan pakai bahasa Jawa. Misalnya saya orang Sunda nih. Habis sholat nih. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullahaladzim, Subhanallah. Bilang amat yang doa gitu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, paparin abdi umur anu berkah, paparin abdi ilmu nu berkah, Tatarin abdi anak-anak nusoleh sawaku Sunda anda orang Jawa ya Rahman ya Rahim ya Allah nengkono nengkene nengkono nengkene ora ono ya Allah ora ono ojo lali maaf ya saya nggak bisa bahasa <laughs> nggak bisa bahasa Jawa, saya bisa bahasa Jawa itu cuma empat. Nengkono, nengkene. Ora ono. Ojo lali. Nah, sesisanya saya, saya nggak tahu. Makanya saya bingung kalau nyontohin pakai bahasa Jawa. Tapi kan ada nyambungnya. Ya Allah, nengkono, nengkene. Ora ono ya Allah. Ojo lali. Nah, kan ada nyambung. Terus saya kesana kesini. Tidak ada. Jangan lupakan aku kan gitu ya ya, nyambung lah. Alhamdulillah itu. Nah, <laughs> jadi doa itu menggunakan bahasa yang kita pahami. Terus ada yang bilang gini, ah boleh nggak doa di ini di apa? Di konsep Karena doa itu di konsep nomor satu, nomor dua, nomor tiga, gitu ya, gitu atau ditulis gitu ya. Gitu. Boleh nggak? Kalau doanya di luar sholat tentu boleh. Kalau di dalam sholat gimana? Lagi sujud liatnya. Kalau di luar sholat boleh assalamualaikum wirid. Kan kadang-kadang memang ada orang yang berdoa tapi ketika doa dia lupa gini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Nanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mirip seperti orang yang lagi pidato ada kan yang gitu. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sininya hilang. Akhirnya dia refresh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sambutan saya. Kan ada orang yang berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Namanya eh, tawadai. <laughs> Kalau lupa lagi, lihat catatan. Oh, tentang anak doa eh, dah anak beres apa ya lihat oh mertua cerewet Andainya ah. oh istri cerewet ah gitu. boleh lihat catatan nggak apa paling kata malaikat hm, nyontek tapi intinya nggak apa-apa intinya nggak apa-apa ibu bapak dan dalam berdoa itu yang terakhir jangan lupa Doa itu harus minta yang terbaik Jangan ngotot Misalnya kita sudah minta A, B, C, D, akhiri dengan kata-kata begini. Ya Allah, sekiranya yang saya minta itu baik untuk diriku, keluargaku, dunia dan akhiratku, berikan dan mudahkan ya Allah. Namun sekiranya menurut ilmumu yang maha luas, apa yang saya minta itu justru akan jadi keburukan diriku, keluargaku, dunia dan akhiratku. Ya Allah, engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Ya Allah, berikan kepadaku yang terbaik menurutmu. Engkau maha tahu atas segala sesuatu. Doa tuh gitu, minta yang terbaik. Jangan ngotot. Ya Allah usiaku sudah 30, rumah sudah punya, mobil sudah punya, namun jodoh belum punya. Ya Allah beri aku jodoh. Paling akhir Desember 2005 ya. Allah. Desember ya Allah 2005. Mudah-mudahan November ya Allah sekalian halal bihalal. Apa sih doa kayak gitu? Ada orang tua yang anaknya itu ikut tes ke ITB. Ya Allah, Terimalah anakku di teknik industri ITB ya Allah. Teknik industri ITB, ITB, ITB ya Allah. Pokoknya aku mau nggak mau tahu indu teknik industri ITB. Amin ya Rabbal alamin. Itu yang kita teh nggak bagus doang itu. Ya jadi kudu minta yang terbaik. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi nanti di bulan Ramadan itu tingkatkan kedermawanan, tadabur Quran, ibadah-ibadah sunnah. Nah, itu doa yang tidak boleh lupa. Kalau ada waktu, iktikaf. Itu diantara hal-hal yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Sengaja siang ini saya membahas tentang masalah itu karena Nabi memberikan contoh. Beliau itu kalau di bulan Syakban, ceramah-ceramahnya menghidupkan suasana atmosfer, menciptakan atmosfer supaya mental kita siap untuk memasuki Ramadan. Hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kaparatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Hakim ya Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesolehan, karuniakan kepada anak-anak kami kesehatan. Berikan kepada anak-anak kami kecerdasan, hati yang soleh, hati yang bersih. Ya Allah, karuniakan kepada anak-anak kami harta yang luas, harta yang mudah, harta yang halal, dan jodoh yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberkahan dalam hidup, keberkahan umur, keberkahan ilmu Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Da'am Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.